taala memberikan kepada kita kemudahan dan kesempatan untuk bisa kembali berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan talabul ilmi syar'i. Insyaallah taala pada kesempatan malam yang berbarokah ini dan semoga Allah memberikan kemudahan untuk malam pada pekan-pekan berikutnya akan kita kaji bersama ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum sebuah pembahasan yang sangat penting bagi kita semua tanpa terkecuali pembahasan yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah baik yang muda maupun yang sudah berumur di kalangan mereka yakni pembahasan tafsir Al-Qur'an yang mana insyaallah taala kitab tafsir yang dipilih untuk kita kaji bersama Ikhwanifidina Azani Allah wa Iyakum adalah kitab tafsir yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala yang biasa dikenal dengan nama Tafsir As-Sa'di. Walaupun judul aslinya Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan itu judul lengkapnya, tapi lebih dikenal dengan nama Tafsir Az sadi Sebelum kita memulai pembahasan tentang keterangan penulis rahimahullah taala tentang tafsir dari setiap ayat dari Al-Qur'an ada beberapa perkara yang ingin saya sampaikan pada kesempatan perdana kali ini Poin yang pertama tentang definisi ilmu tafsir. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Yang namanya tafsir maknanya adalah bayan ma'anil Quran. Bayan ma'anil Quran ilmu yang menjelaskan tentang makna makna Al-Qur'an. Al-Qur'an yang berisi kumpulan surat-surat yang terdiri dari ayat-ayat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentunya bukan sekedar huruf yang dibaca. Tapi terkandung padanya makna, terkandung padanya hikmah, terkandung padanya hukum, terkandung padanya mau'izah, terkandung padanya inzar, peringatan, terkandung pula padanya bisyarah, kabar gembira bagi orang-orang yang taat yang semuanya bisa diketahui kalau kita mengetahui ilmu tafsir. Al-Quran lisanibidina azani Allah wa iyakum sebagai dustur, sebagai kitab suci, pegangan utama umat Islam, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diamalkan dijadikan sebagai pegangan hidup seorang muslim sampai akhir hayatnya tentu harus diketahui makna-maknanya bukan sekedar hafalan semata bukan sekedar huruf-huruf yang kita baca di setiap malam atau ketika datang bulan Ramadan atau yang semisalnya ihsani ya bidina azani Allahu wa iyyakum dan ilmu yang mengkaji membahas tentang makna-makna yang ditunjukkan oleh ayat-ayat Al-Quran adalah ilmu tafsir. Nah, kemudian poin yang kedua, Ikhwanifidina ya azani Allah wa iyakum, permasalahan yang ingin saya angkat, apa hukum belajar ilmu tafsir? Jadi sudah kita ketahui definisi dari ilmu tafsir, yakni ilmu yang membahas tentang ma'ani Al-Quran makna-makna Al-Quran. Pada poin yang kedua ini, perkara yang perlu kita ketahui bersama hukum dari mempelajari ilmu tafsir. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan, وَتَعَلُّمُ tafsir wajibun." hukum mempelajari tafsir Al-Quran adalah wajib. Bukan lagi sekedar sunnah. Ya. Tapi sampai pada tingkatan wajib. Setiap muslim harus mengetahui tentang tafsir Al-Quran. Minimalnya tafsir tentang surat-surat yang dia hafalkan, yang dia baca dalam sholat-sholatnya. Dari mana Syekh rahimahullah taala mengambil kesimpulan bahwasanya belajar ilmu tafsir itu hukumnya wajib. Beliau mengatakan liqaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Sad ayat 29. Kata Allah Subhanahu wa taala kitabun anzalnahu ilaika Al-Quran adalah kitab suci yang kami turunkan kepadamu wahai Nabi alaihi salatu wassalam mubarakun yang penuh dengan barakah Allah mensifati kitab suci yang diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam memiliki barakah barakah bagi siapa saja yang mau mengikutinya barakah bagi siapa saja yang mau mengamalkannya bahkan barakah bagi siapa saja yang mau membacanya. Setiap hurufnya diberi pahala sepuluh kebaikan ya azani Allah wa iyakum. Itu bentuk barakah Al-Qur'an. Bahkan orang yang terbata-bata kesulitan dalam membaca Al-Qur'an, tidak fasih dalam membaca Al-Qur'an, setiap hurufnya mendapatkan satu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk barokah Al-Quran. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam lanjutan ayatnya. Liyadabbaru ayatihi. Fungsi diturunkan Al-Quran. Allah mengatakan liyadabbaru ayatihi. Agar mereka umat manusia mentadaburi ayat-ayatnya diturunkan Al-Quran itu bukan sekedar untuk bacaan atau pajangan di maktabah. Ya, pelengkap aksesoris masjid. Nggak afdol masjid kalau nggak ada Al-Quran yang ditempel di tiang-tiang masjid atau di tembok masjid atau di perpustakaan masjid atau sebagai pelengkap atau identitas dirinya sebagai seorang muslim kalau orang masuk ke rumahnya di ruang tamunya terpajang Al-Qur'an berbagai macam versi dan ukuran layaknya penjual Al-Quran. Tidak demikian. Tapi fungsi diturunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam kata Allah Subhanahu Wa Taala liyadabbaru ayatihi yang pertama supaya mereka kaum muslimin mentadaburi ayat-ayatnya yang namanya tadabbur ikhwanifidin azani Allah wa iyyakum adalah tafakkur ma'anil ayat memikirkan dan mendalami makna ayat-ayat Al-Qur'an yang kita baca. Ini fungsi yang pertama dan ini yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap muslim. Ayat yang kita baca dari ayat-ayat Al-Qur'an diharuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditadaburi, dimengerti. Kita ambil contoh misalnya surat Al-Fatihah. Ini surat yang wajib dihafalkan oleh seorang muslim karena menjadi rukun salat. Tidak sah salat seorang hamba kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra' di Fatihatil Kitab kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sekedar membaca melafatkan ayatnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan lebih daripada itu, yaitu lihat dabaru ayatihi, ditadaburi setiap lafadznya. Alhamdulillah. segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Lillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabb alam semesta. Lafat alhamdu ternyata tidak hanya sekedar pujian. Tapi yang namanya alhamdu zikru mahasinil mahmud ma'al mahabbati wat ta'zim. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala disertai dengan rasa cinta dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diinginkan. Jadi ketika kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, hati kita harus hadir, hati kita harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, hati kita harus dihiasi dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir Rahim yang maha pengasih lagi maha penyayang. Di situ ada penyebutan sifat rahmat. Allah memiliki rahmat. Allah merahmati hamba-hambanya yang mukmin, hamba-hambanya yang taat. Maka ketika seorang muslim membaca Ar-Rahmanir Rahim, hatinya akan muncul roja pengharapan agar termasuk hamba-hamba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin. Raja yang menguasai hari pembalasan. Kalau kita renungkan nanti di yaumul kiamah Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan menyebut dirinya sebagai raja di hari kiamat pada hari pembalasan walaupun Allah Subhanahu wa taala semasa kita di dunia adalah raja di raja yang berkuasa atas alam semesta tapi kenapa dalam surat Al-Fatihah yang kita baca dalam setiap rokaat dari sholat kita, Allah mengkhususkan hanya hari pembalasan, menunjukkan karena pada saat itu satu-satunya yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa taala dan raja-raja dunia semuanya takluk dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau memikirkan, mentadaburi lebih dalam dari makna maliki yaumiddin akan muncul perasaan takut. Takut. Jangan sampai ketika nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari pembalasan, kita termasuk golongan orang-orang yang merugi. Jangan sampai termasuk golongan orang-orang yang dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia membaca surat Al-Fatihah tadi, dalam setiap rokaat dari sholatnya semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin besar pengagungannya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan dirinya semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsi daripada Al-Qur'an. Dan mungkin mengapa seorang hamba tidak berubah keadaannya dengan banyaknya salat yang dia laksanakan di antara sebabnya dia tidak mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang dia baca saat dia sholat. Karena Allah menjelaskan dalam ayat yang lain, ayat yang masyur di kalangan kaum muslimin, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah pelakunya kaum muslimin dari tindakan fahsya, perbuatan eh, perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Tapi kenyataan di lapangan banyak orang sholat tapi tetap mungkar keadaannya. Ya. Sholat ngincer sandalnya orang di masjid. Berangkat sholat ketika sholat Jumat nggak pakai sendal, nyeker Ya, pulang-pulang cari, ya duluan keluar cari mana sandal yang pas yang paling bagus modelnya, laku sandal temennya. Ya. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Posisinya apa? Habis sholat. Tidak jarang di antara mereka, di antara kaum muslimin, bukan non muslim. Kaum muslimin sholat datang ke masjid ngincer kota amal. Ya, sampai di beberapa masjid ditempel itu di pengumuman, ya hati-hati tertangkap di CCTV. Ya, ini pembongkar kota amal masjid kita. Tangkap kalau ketemu. Padahal ngapain? Habis sholat, habis beribadah. Yang salah bukan ayatnya. Jangan kemudian meragukan, wah jangan-jangan ini salah ini ayatnya. Katanya sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi banyak di kalangan kaum muslimin nyatanya maling sandal di masjid, maling kota amal di masjid, bahkan maling motor di masjid. Bukan ayatnya yang salah. Penyebab utamanya hamba tersebut tidak mentadaburi setiap ayat yang dia baca dalam sholatnya. Dan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya Al-Qur'an. Ini yang pertama. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala dalam lanjutan ayatnya, ulul Dan supaya orang-orang yang memiliki akal yang cerdas bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran, mengambil peringatan dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Ini fungsinya adanya para ulama ulul albab di kalangan kaum muslimin para ulama ketika mereka membaca Al-Qur'an mereka bisa mengambil faedah-faedah yang tidak didapatkan oleh orang awam biasa. Ya. Ulul albab Ya ini para ulama ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum ketika membaca ayat mereka bisa mengeluarkan sekian banyak faedah-faedah dari ayat yang tidak bisa disampaikan oleh orang muslim biasa. Sehingga dia mengambil ibrahnya, mengambil faedahnya, mengambil peringatan dari Al-Quran, disampaikan kepada orang lain, dibukukan menjadi kitab tafsir. Bisa dipahami? Nah, ini penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala berdasarkan ayat di atas yaitu surat Sot ayat 29 para ulama menyatakan ta'allumut tafsir wajibun mempelajari ilmu tafsir itu hukumnya wajib dan sampai pada tingkatan fardu ain ya fardu ain. Minimalnya masing-masing kita paham tentang tafsir suratul Fatihah. Karena surat Al-Fatihah ini surat yang wajib dibaca dalam setiap sholat. Minimalnya kita paham tentang tafsir secara mendasar, secara umum tentang surat Al-Fatihah dan surat-surat yang biasa kita baca dalam sholat kita. Rata-rata kaum muslimin ini membaca dalam sholatnya kisar al-mufassal, surat-surat pendek dari juz amma. Ya nanti insya Allah taala semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan akan kita kaji bersama ya bidina azani Allahu wa iyyaku. Kalau dipahami ternyata belajar tafsir itu hukumnya wajib dan fardu ain berarti tidak bisa diwakilkan. Ya, beda dengan sholat jenazah. Kalau sholat jenazah ada yang meninggal, kemudian sebagian kaum muslimin mensolatkan, yang lain gugur. Oh tenang, sudah ada yang mensolatkan di masjid sejoran misalnya, aman saya nggak usah datang, nggak usah sholat. Itu kalau fardu kifayah. Kalau fardu ain, masing-masing kita punya kewajiban. Masing-masing kita diberi beban oleh Allah Subhanahu wa taala atau diberi tanggung jawab untuk belajar tafsir sesuai dengan kemampuannya masing-masing ikhwanifidina azani Allahu wa iyyaku. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga. Setelah kita tahu apa itu tafsir, kemudian kita tahu ternyata hukum mempelajari tafsir adalah fardhu ain wajib bagi setiap muslim minimalnya kita paham tentang tafsir makna dari surat Al-Fatihah yang menjadi rukun dari salat yang kita uh, lakukan di Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Poin yang berikutnya yang ingin saya tekankan pada pertemuan malam hari ini adalah seputar al-marji' fi tafsir Al-Qur'an. Setelah kita tahu definisi tafsir, kita tahu belajar tafsir itu wajib. Sekarang dengan apa kita menafsirkan Al-Qur'an? Ya. Ini perlu dipahami. Karena kalau sampai salah kaprah ikhwanifidina azani Allah wa iyakum yang muncul bukan kemaslahatan, yang muncul bukan kebaikan tapi justru kerusakan, kesesatan, penyimpangan, ya, ideologi-ideologi yang berbahaya semuanya muncul lantaran salah dalam menafsirkan Al-Qur'an. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala merji' dalam menafsirkan Al-Qur'an ini ada lima sumber. Ya, lima rujukan untuk menafsirkan Al-Quran. Tidak ada yang keenam. Ya, lima. Tidak lebih, tidak kurang. Yang pertama, ikhwanifidina azani Allah wa iyakum kalamullah ta'ala. Rujukan dalam menafsirkan Al-Quran yang pertama adalah kalamullah ta'ala. Sehingga kita menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Menafsirkan sebuah ayat dengan ayat yang lain. Nah, dan di antara para ulama ada yang menulis sebuah tafsir khusus dengan metode ini. Menafsirkan ayat dengan ayat yang lain. Tafsirul Quran bil Quran. Di antaranya eh, kitab tafsir yang berjudul Abwaul Bayan. Abwaul Bayan fi Tafsirul Quran bil Quran karya Al-Imam Asy-Syinqiti rahimahullah. Ya, Al-Imam Asy-Syinqiti rahimahullah taala. Contoh, kita ambil contoh seperti apa menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa Ketahuilah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala memilih takut juga tidak bersedih hati. Siapa wali Allah? Kan gitu ya. Siapa wali Allah? dengan ayat sesudahnya. Al-Fadzina amanu wa kanu yat Ya Allah adalah hamba-hamba yang beriman dan bertakwa. Itu yang disebut dengan wajib. Dia beriman, dia bertakwa. Kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak sebagai wajib. di satu pun ayat di Sayyidina Azani Allah para sahabat mengaku dirinya sebagai wali Allah. Walaupun mereka adalah wali Allah Subhanahu wa tidak ada di depan pintu rumahnya Abu Bakar. Ini rumah. Wali. Waliullah Abu Bakar. Tidak ada. Atau kita tulis misalnya. Ya. Ada Waliullah Umar. Tidak ada. Ya. Tidak butuh pengakuan. Tapi yang punya wali Allah Ta'ala hati sesungguhnya adalah iman dan otak yang bertakwa. Kalau ada orang yang tidak beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan yang dianggap sebagai wali, maka dia bukan wali Allah. Kalaupun dipaksakan, ini wali imitasi atau king kopi hampir mendekati asli gitu ya. Hampir mendekati asli. Artinya inkopi kan itu. Dan Allah wa iya. Nah ini contoh menafsirkan Al-Quran dengan ayat lain. Kemudian rujuk menafsirkan Al-Quran yang gede yang bahwa ia adalah kalamun Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditafsirkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah terangkan dijelaskan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di pas kesahihannya. Karena hadis Nabi alaihi salatu wasallam tidak semuanya ada yang ada yang hasan, ada yang dhaif, bahkan ada yang mungkar. Bahkan ada maudhu hadis palsu. Jadi nazani Allah ini perhatikan kaum muslimin mereka hadis harus diterima Naam, memang hadis harus diterima. Di hadis yang seperti Hadis yang itu yang betul-betul ucapan Nabi alaihi wa alaihi Ya, kalau hadisnya lemah, hadis itu palsu, maka tidak bisa diamalkan. Jangan ada prinsip Ustaz, baik ibu juga hadis. Cuma saja Dalam menafsirkan rujuk yang kedua dengan hadis alaihi salatu wassalam pastikan kesahihannya. Contohnya. Banyak Allah bahwa Allah berfirman langsung kata Allah Subhanahu lil sanul husna wa ziyadah kalau kita terjemahkan dengan terjemahan bahasa lilladzina ah untuk orang-orang yang buat al nah, kebaikan dia dan bahan itu semah bahasa Arabnya ya husna kebaikan ziyadah tambahan apa maksud kebaikan apa maksud tambahan tafsirkan alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala Suhaib bin Sinan alaihi salatu wasallam menyebutkan al-husna al-jannah wa ziyadah an-nadhr ila wajhillah al-husna ayat tadi adalah al-jannah surga Ya, orang-orang yang beriman berbuat baik semasa hidupnya dapat surga. waziat dan tambahan ditafsirkan langsung oleh Nabi alaihi maksud an-nazaru ila wajhillah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala hadis ini dari Imam Muslim Dhab ayat dan Had. Baik. Ketiga. Juga yang ketiga ikhwan ibn azani itakum dalam menafsirkan Al-Qur'an adalah kalamus sahabah. Rasa sahabat allah itu alaihim khususnya sahabat yang memang masyhur dengan tafsirnya seperti Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kemudian Ibnu Khattab radhiyallahu anhu Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu Ubay ibn Ka'ab. Nah ini nama-nama para sahabat yang dikenal menjelaskan tafsir Al-Quran. So, ambil contoh Isyadidin azani Allah wa iyyakum firman Allah Subhanahu wa taala surat ayat 23 Ya. Wa kuntum marba aw ala سفر جاء أحد منكم من الحائط أو لا من شاء فتيمموا Kata Allah Subhanahu wa taala apabila kalian atau dalam kondisi safar atau kalian besar kalau kita terjemahkan secara tekstual bahasa Arab, kita mastum itu artinya menyentuh atau menyentuh nah, badai mamu maka silahkan kalian bertayamum. Ya. Tayamum yang pertama kalau sakit nggak bisa air yang besar dan tidak air. Kalau zaman dahulu, karena tidak seperti sekarang. Kalau zaman sekarang, hampir di mana-mana. Ya toh? Depok ulang, banyak. Masjid-masjid juga banyak di pinggir. Tapi dahulu, ini Allah, jalan yang di terjal kos ada orang melewati tidak ada pom bensin di Padang Pasir pom tanah bensin gitu ya apalagi rumah Padang bayangkan ada rumah Padang di Padang Pasir ya. zaman dulu atau kalau zaman ya nah kalau di kondisi safar dan tidak menjumpai air boleh bertanya atau yang kedua, ketika sedang hadap dan tidak dijumpai air, boleh bertanya. Atau yang ketiga, ketika tekstual ya, tekstual ayat lama sumun nisa kita. Di ada pembahasan di kalangan para ulama apakah menyentuh terlepas dia mahram atau tidak ya. Apa menyentuh yang bukan kita hanya menyentuh wudhu. Ayat ini terjadi ketika para ulama kita pakai teks Zohir menyentuh wanita kalau itu buka kamus nawir masayula misumu kan artinya menyentuh berarti kalau sekedar menyentuh wanita kan ternyata dan bahwa ia tidak. Kok bisa dikatakan? Karena tafsir lafaz lamas diterangkan ibad radhiyallahu taala anhu. Ah, seperti yang disebutkan oleh dalam kitab Sunnah Sunnah Abdul Razak makna al-jima'. Ya, maksudnya bukan menyentuh, tapi suami istri dibidina nih Allah wa iya. Cara menyentuh itu tidak menggunakan wudhu. Kau bisa mana dalilnya? Dalilnya dari Aisyah radhiyallahu anha ayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dan eh, posisi sholat malam di itu apa namanya ber yang Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena istrinya Rasul ada di rumahnya Aisyah taala anha. Ya, jangan antum bayangkan rumahnya Rasul itu gede julan liftnya sempit. Ihdina azani ya Allah iyyakum ketika Rasulullah SAW hendak sujud, beliau harus menyingkirkan kakinya Aisyah. menyingkir itu pakai isyarah atau menyingkirkan kaki dan tidur. Tidur ini posisi. tidur. Rasul sujud harus menyingkirkan kakinya Aisyah supaya tempat untuk dengan itu cukup dengan isyarat atau tidur. Ya, harus disentuh kan gitu ya. Nah, kalau seandainya menyentuh wanita itu membatalkan wudhu, tentunya batal sholatnya. dia di sholat. langsung melanjutkan sholatnya. Terus terjadi tiap kali aja posisi namanya orang saat Rasul kalau mau sujud lagi, kan lagi kakinya ikan ya, jenazah wa iyyakum menunjuk wudhu. Ada ayat yang sampai 43 itu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas Sumun nisa menyentuh wanita yang mengatakan wudhu adalah membatalkan wudhu. jadi dipahami? jadi dipahami? Nah. Nah. Yang kau, Rujuk keempat di sana berdina azani Allah wa iya ini, Wudhu. Anda tabi'in. para sahabat alaihim ajma'in khususnya tapi dikenal dengan ilmu tafsir seperti mujahid ya. kemudian baca tafsir nama ini tidak asing ya Ibnu misalnya banyak sekali disebutkan penafsiran mujahid rahimahullah taala tentang berbagai macam ayat Al-Qur'an. Nama yang lain seperti Ikrimah, Ikrimah ke Bani Abdul. Nama yang lain kita dengar Sa'id ibnul Musayyab. Sa'id ibnul Musayyab. Dan beliau termasuk المجتهد بالتفسير yang itu contohnya banyak dijumpai dalam kitab-kitab tafsir yang Allahu bayakum. Ini rujukan yang kita menafsir Quran merujuk penjelasan dari dan ini banyak dijumpai dalam kitab-kitab tafsir Kemudian yang kelima. Ini yang terakhir. Tidak ada yang ke Bukan yang kelima. nih, wa iyakum. Ma'ki al-kalimatu. Iya awil lugah. Hasbat siyah. Bukan yang kelima. Ya, ini jadi nazar. Iyakum. Kita bisa menafsir Al-Quran. Dengan melihat dan oleh eh kalimat kalimat ayat Quran disesuaikan dengan konteks nah, akan iya. Arab dan usul Ya. Dalam bab disebutkan dan yang Allah wa iyyakum Ya. Bahasa. siap Bahasa Arab itu berbeda dengan bahasa Indonesia.